الميت <clears throat> Huslil Berkaitan Dengan memandikan mayit Faedah kedua Yusan tautiyatu wajhil mayit min awal wad'ihi alal muhtasal ila akhiril husul dikatakan di sini sunnah menutup wajah mayit min awal wajhihi alal muktasal semenjak diletakkan mayit tersebut di atas tempat pemandian mayat pemandian jenazah ila akhiril husul sampai selesai dimandikan ila akhiril husul sampai selesai dimandikan wa yusannu tabkhir dan disunahkan juga untuk menghadirkan dupa indah huslihi ketika memandikannya bafil bal fil busral karim annahu yusan min waqti mautih ilang tidai huslih bahkan disebutkan dalam kitab busral karim bahwasanya sunnah menghadirkannya dari semenjak meninggalnya sampai selesai memandikannya. Fi Qalyubi dalam kitab Qalyubi disebutkan ila dafnihi bukan sampai selesai memandikannya tapi sampai selesai menguburkannya. Wa yusan an la yanzura ay al hasil wa man yu'inu. Dan disunahkan untuk tidak melihat orang yang memandikannya dan orang yang membantunya min ghairil aurah bagian selain auratnya illa qadral hajah kecuali seukuran hajah kama'rifatil arifatil mausul min ghairih seperti ingin mengetahui bagian yang sudah terbasuh dan juga bagian yang belum ter jadi dalam satu faedah ini ada beberapa poin. Yang pertama tadi dikatakan disunahkan wajah mayit itu ditutup, ya ditutupi dengan kain yang e, ringan, ditutupi dengan kain yang <clears throat> banyakkan mayit yang biasanya ditutupi dengan kain batik itu ya, yang memang biasanya identik dengan digunakan untuk menutupi jenazah, digunakan untuk menutupi tubuh mayit. Jadi biasanya ditutupi dengan itu. Sunnah itu. Jadi mayit jangan dibuka. <clears throat> jangan juga dibiarkan untuk dilihat oleh orang-orang kecuali memang yang dibutuh dibutuhkan ada orang yang memang dibutuhkan untuk melihat dia adalah kerabat dekat ya bukan kerabat jauh kerabat dekat atau dia mungkin orang alim dia orang soleh ya butuh untuk melihat supaya didoakan itu tidak masalah tapi kalau semua orang yang datang dipersilahkan kadang-kadang tidak minta pun dipersilahkan mereka semuanya ya itu bukan sesuatu yang pantas karena mayat punya kehormatan juga ya, mayat perlu dihormati dengan dibiarkan begitu aja semua orang mem melihat membuka wajah ya, juga itu tidak baik tidak pantas ya kecuali hanya orang-orang tertan tertentu itu tadi disebutkan nah itu di tadi dikatakan itu sunnah ditutup wajah mayat tersebut semenjak ditaruh di atas tempat pemandian jenazah sampai selesai mandi ya bahkan kita katakan sunnah wajah mayat ditutup bukan semenjak akan dimandikan tapi semenjak meninggal dunia dianjurkan ketika itu sudah ditutup wayusan tabhir poin kedua tadi dikatakan sunnah menghadirkan dupa sebagaimana kita katakan faedah hikmah daripada menghadirkan dupa agar menutupi kalau ada sesuatu yang tidak enak untuk dicium ya namanya mayit jenazah <clears throat> mungkin ada timbul bau yang tidak enak atau mungkin keluar kotoran daripada badan mayit tersebut menimbulkan bau yang tidak enak untuk menutupi bau tersebut dihadirkan dupa kalau tadi dikatakan dihadirkan dupa ketika dimandikan bahkan sebagian tadi dikatakan Imam Qalyubi bukan hanya ketika dimandikan tapi juga semenjak mening meninggal. Jadi kalau ada jenazah, ada orang yang meninggal, yang sunnah yang dilakukan hal-hal ini. Pertama ditutupi, pertama diganti pakaiannya ya. Mungkin di saat itu meninggal dalam keadaan pakai pakaian jas, pakai pakaian celana levis misalnya. Maka diganti dengan kain yang ri, ringan, kain ringan sarung, kain yang ringan-ringan jangan kain yang berat-berat ya. agar supaya apa kenapa kok harus saya kain yang ringan <clears throat> supaya tidak apa tidak gerah tidak panas Loh, memangnya mayat itu kepanasan tah <clears throat> mayat kalau panas tubuhnya akan cepat bau tubuhnya badannya akan cepat rusak ya oleh karena itu kalau misalnya ditaruh di ruangan yang lebih dingin ada AC-nya maka itu akan lebih baik ya jadi gunanya diberikan kain yang ringan supaya tidak panas. Mayit itu kalau panas nantinya cepat ruh. Makanya dianjurkan juga ketika memandikan disunahkan pakai air di dingin agar tidak cepat ruh rusak. Nah, jadi disunahkan untuk dihadirkan dupa, manfaatnya untuk menutupi. Manfaat kedua juga untuk menghadirkan malaikat. Sebagaimana manusia suka dengan bau-bau yang harum, Malaikat pun juga demikian. Malaikat suka dengan bau-bau yang harum. Jadi ketika dihadirkan dupa, maka malaikat akan dah datang. Malaikat akan masuk. Dan kalau sudah malaikat masuk, berarti malaikat itu akan membawa rah, akan membawa rahmat. Allah, Allah, Allah, Allah. Oleh karena itu, banyak di antara mereka kalau kedatangan tamu, mereka hadirkan dupa atau khususnya kalau ada acara-acara tertentu, mereka salafus soleh banyak menghadirkan dupa tujuannya untuk menghadirkan malaikat supaya malaikat hadir dan dengan datangnya malaikat maka insya Allah turun turun rahmat. Jadi selain juga untuk menutupi bau yang tidak enak jika kemungkinan itu terjadi, selain itu juga menghadirkan malaikat. Jangan sebaliknya mengusir malaikat. Jadi termasuk kadang-kadang dalam rumah tersebut ada hal-hal, ada sesuatu perkara yang bisa mengusir malaikat atau menghalangi malaikat untuk masuk. Termasuk foto-foto jadi foto-foto yang di rumah itu disimpanlah disimpan di tempat yang tidak terlihat oleh orang kalau bisa dikeluarkan dari rumah lebih baik ya kenapa karena itu juga bisa menghalangi masuknya malah malaikat ya untuk sementara sampai jenazah itu keluar dari rumah itu dihadirkan lagi fotonya tidak apa-apa tapi malaikat juga tidak akan mah tidak akan masuk malaikat yang membawa rahmat. Jadi sekadar sebagian ada sebagian orang yang datang kepada salah satu habaib kemudian mengadu, "Ya Habib, anak punya keluarga ini mau meninggal dunia." Mau sudah sampai tenggorokan napasnya. Tadi baru ditelepon baru aja jadi ada yang izin gimana jadi keluarganya suaminya sudah sekarat tanya dia jadi kata-katanya itu saat ini sudah hampir sudah sampai tenggorokan sudah tinggal putusnya katanya <laughs> ilah ilah Ustaz diam aja jadi katanya kata-katanya sudah seakan-akan sudah tinggal dikit aja habis itu meninggal Al-Muhim, ketika si orang tersebut mengadu, ada keluarganya yang mau meninggal dunia, tapi tidak meninggal-meninggal. Tapi juga tidak hidup. Sekarat artinya. Karena itu tersiksa. Tidak mati, tapi juga tidak tidak hidup. Jadi kejang-kejang tidak mati-mati. Kejang-kejang tapi tidak mati. Kan sekarat. Kasihan. Katanya si Habib itu mungkin di rumahmu ada gambar-gambar ada foto-foto. Iya betul keluarkan coba. Betul, setelah dikeluarkan langsung ketika itu meninggal dunia. Jadi itu ialah yang menghalangi masuknya malah tapi malaikat yang membawa rahmat ya. Ya, kalau malaikat yang mencatat dosa malaikat Israel sih tetap aja akan masuk ya kalau bisa dihalangi dengan foto enak kita taruh aja foto terus Ya, hal-hal seperti itu. Jangan nanti mayit di dalam rumah dalam rumah tersebut nyetel TV. Jangan. Pantas apa Anda? Malaikat masuk ke Anda akan datang rahmat apa Anda? Ya berarti kalau kalian di rumah <laughs> setel TV ini rahmat masuk apa Anda? mereka tidak ada yang masuk. Ada seseorang yang Masya Allah di Madinah Al-Munawwarah yang setiap hari bermimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Masya Allah tidak tahu sekarang ini masih ada apa enggak sudah tua waktu itu Ustaz masih di sana sudah tua datang kepada Habib Zain tahu-tahu suatu waktu mengadu ya Habib mana mengadu ingin mengatakan sesuatu atau mengadukan sesuatu kenapa karena satu minggu sudah tidak bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sudah satu minggu dia tidak sabar. Karena apa? Karena biasanya tiap hari. Ya, kita setiap tiap tahun atau mungkin berapa tahun tidak mimpi Rasul, tapi kayaknya tidak ada sesuatu yang terjadi, biasa-biasa aja. Tidak ada kerinduan kan. <clears throat> Ini baru satu minggu sudah mengadu. Setiap hari, sama dengan Imam Malik Imam Malik bin Anas sahibul madhab setiap hari bermimpi Rasul setiap tidur bermimpi Rasul kalau setiap tidur bermimpi Rasul ya tidur terus enak kan jangan alasan nanti tidur terus kenapa tidur terus ya mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iya kalau mimpi Rasul beneran jadi ketika ngadu maka dikatakan mungkin ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baru semenjak kamu tidak mimpi Rasul. Diingat-ingat betul, oh iya, keluarganya baru beli televisi di rumahnya. Ya itu sebabnya. Betul. Jadi dalam mimpi pertama setelah dia tidak mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Langsung Rasul mengatakan, tahukah sebabnya kenapa kamu tidak mimpi aku lagi? Ini sebabnya dengan memberi isyarat kepada telah visi. Ya akibatnya itulah. Ya, kalau itu <clears throat> ya, visi juga bisa menghalangi masuk ada masuknya malaikat. Kalau gambar-gambar aja yang tidak bergerak, gambar tidak bergerak foto menghalangi apalagi televisi gambar yang ber bergerak jadi menghalangi masuknya nah, itu termasuk juga menghalangi masuknya mereka. jadi hal-hal yang menghalangi masuknya malaikat mereka ada bel di situ <clears throat> itu hendaknya dihindari untuk masuknya mereka. rahmat khususnya ketika ada jenah jenazah atau ada orang yang mau meninggal dunia dunia Kedua, yang ketiga yang disebutkan di dalam satu faedah ini hendaknya orang yang memandikan itu tidak melihat kepada selain auratnya. Sunnah tidak melihat kepada selain auratnya. Kalau tidak melihat kepada auratnya, itu hukumnya wajib tidak boleh dan haram hukumnya untuk melihat aurat mayit. Jadi aurat mayit baina surah warukbah itu tidak boleh dibuka. Jadi bukan berarti teranjang bulat dibuka, semprot gitu. Tidak, ya, tapi tetap harus ditutupi dengan kain. Nanti kadang dihadirkan berapa kain, nanti perlu diganti kainnya diganti. Jadi disiram dari luar, bukan langsung dibuka pakaiannya. Bahkan tadi disunahkan, bahkan bukan hanya auratnya, tapi juga seluruh badannya ditutupi kalau memungkinkan jangan dilihat ya kecuali kalau dibutuhkan ingin tahu ini sudah terbasuh atau tidak ini sudah kena air atau tidak karena kalau tidak ada ada bagian yang tidak kena air berarti memandikannya tidak mensolatinya otomatis juga tidak sah juga nah, yang memandikan mayat itu jangan melihat begitu juga membantu ya memang jika ada yang dibutuhkan untuk membantu ya ada yang membantu untuk mengambil kena air membantu mengangkat membolak balikkan badannya mayat karena badannya mayat kan perlu nanti dibalik untuk dibasuh bagian belah belakang itu kan berat tidak cukup satu orang apalagi kalau sudah meninggal itu lebih berat ya butuh tenaga butuh orang yang membantu tapi sekedarnya bukan nanti satu pondok ayo bantu ya nah, jadi hanya yang dibutuhkan jadi bukan semuanya kadang-kadang ada buat jadi tontonan. Jenazah dimandikan semuanya masuk di situ. Nah, boleh ditutup. Ya, kecuali yang membantu atau satu keluarga atau dua keluarga yang terdekat, keluarga dekat, ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, dengan adanya keluarga jadi amanat mereka yang memandikan. Atau ada apa-apa keluarga ini tak tahu. Jadi yang memandikan seperti itu sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul dimandikan jenazahnya. Dimandikan. Siapa yang memandikan? Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwasiatkan oleh Rasul, kalau aku meninggal ya Ali kamu yang memandikan. Jadi di sini menunjukkan bagaimana percayanya Rasul kepada Sayyidina Ali amanat Sayyidina Ali ini dipercaya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai diwasiatkan Sayyidina Ali yang memandikan hanya Sayyidina Ali memandikan dibantu dengan beberapa orang termasuk eh, Sayyidina Gusam bin Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Gusam bin Abbas Sayyidina Fadl Sayyidina Fadl bin Abbas Gusam bin Abbas dua bersaudara misanan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk juga Sina Abbas sendiri paman Rasul paman Rasulullah SAW yang membantu ketika itu <clears throat> tapi semuanya yang membandingkan adalah Sayyidina mereka hanya membantu aja nah, mereka yang memandikan dan juga mereka yang membantu jangan melihat kepada selain auratnya hukumnya sun kalau melihat nggak apa-apa mau lihat bagian dadahnya bagian kakinya nggak apa-apa tapi kalau bisa sunnah tidak melihat nah, dan disunahkan ketika melihat sesuatu yang tidak baik daripada mayit tersebut jangan diceritakan bahkan bukan hanya di sunnah itu wah wajib tidak boleh diceritakan mayit ada dilihat ketika dimandikan keluar begini atau apa ini ini jangan diceritakan tidak boleh ya man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal ah jadi kalau ingin kalian ditutupi app kalian, kalian punya app apa enggak? Nah, ya, kita semuanya punya app dan kita semuanya ada kemungkinan nanti app kita akan dilihat oleh orang-orang di hari kiamat. Bukan hanya teman-teman kita, seluruh manusia, seluruh makhluk Allah akan melihat dengan video yang sejelas-jelasnya. Kalau tidak ditutupi app kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan di saat kita bersama orang lain atau di saat kita sendiri semuanya akan ditontonkan di hari kiamat. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu pikir-pikir dulu apakah sesuatu ini kira-kira andai kata nanti di setel videonya di hari kiamat kira-kira kita masih biasa-biasa aja tidak malu apa enggak? Kalau kita terus sekiranya malu kita melakukannya jangan melakukannya. Kalau sekiranya kita malu ketika itu melakukannya ditonton oleh orang lain sebanyak itu apalagi maka janganlah kalau tidak malu pun di dalam tasdahi fasna masih kalau kamu tidak malu lakukan andai kata dilihat orang kamu tidak malu melakukannya lakukan bagi orang yang normal ya bagi orang yang soleh orang soleh melakukan maksiat maaf malu. Tapi orang yang di luar mungkin sudah memang biasa setiap hari maksiat, bahkan memang terang-terangan maksiatnya. Oh kan di dalam tastahi fasna maksiat itu tidak berlah. Ini berlaku bagi orang yang normal, orang yang soleh, sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan akan malu dia melakukannya kalau dilihat oleh orang kemudian faedah selanjutnya Yahsulu aqallul husul bi ta'mim badanil mayyit bil ma'i marrah. Minimal akan didapatkan dan dikatakan sah memandikan mayit tersebut bitamim dengan meratakan badanil mayit badannya mayit bil ma'i dengan menggunakan air marrotan walaupun hanya satu kali. Jadi sama seperti kalian mandi suci dari head Ketika kalian mandi suci dari head, kalian membasuh seluruh badan wajib apa ndak? Wajibnya satu kah? kali, tapi sunnah tiga kali taslis. Nah, mayit pun juga demikian. Cukup satu kali. Kalian basuh satu kali sudah merata semua air itu sampai ke semua bagian mayit, baik kulit, baik itu bulunya semuanya harus kena, rambutnya semua, bau rambut di kepala, rambut di Eh, di bagian wajahnya, rambut di ketiaknya, bagian kemaluannya, semuanya harus terkena air, harus terbasuh dengan air. Kalau tidak terbasuh berarti tidak satu kali sudah cukup, tapi sunnah diulang karena sayati. Jadi yang penting di sini intinya untuk dikatakan sah memandikan mayat cukup dengan satu kali basuhan. Dengan cara apapun, mau dengan canting, mau disemprot, mau diapapun, dengan cara yang tidak meremehkan dan merendahkan mayit mayit dengan cara yang baik ya jangan nanti diangkat dimasukkan ke dalam jeding angkat lagi itu kan tidak normal ya disemprot dalam seperti nyemprot bunga-bunga tanaman itu tidak normal ya disemprot boleh tapi dengan dengan cara yang lembut didekatkan ya bukan juga langsung wajahnya disemprot ini kan tidak hormat. Jadi ketika bagian wajah, jadi pakai tangan. Jadi nanti digeser dengan tangannya. Air itu digeser ke bagian wajahnya dengan tangannya. Jangan disemprot langsung. Itu tidak boleh. Jadi dengan cara yang normal, dengan cara yang menghormat. Ya, seperti dikatakan hormatul mayyit. Mayit, hormatul eh, mayyit kahurmatihi hayyan. Kehormatan mayit itu sama dengan kehormatan mayit itu di saat masih itu. Jadi kalian menyemprot gitu atau dengan cara apa yang kalian lakukan mayat akan tidak suka, dianggap merendahkan, maka itu tidak boleh dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Jadi yang tidak disukai oleh mayit, yang dianggap merendahkan terhadap mayit ketika masih hidupnya tidak boleh dilakukan ketika sudah meninggal dunia, walaupun sudah mayit tidak berdaya lagi. Jadi membasuh seluruh badan hatta ma tahta kulfatil aqlaf alal asah sampai-sampai diwajibkan juga membasuh yang di bawah kulit kulfa ini kulit akhlaf orang yang tidak sunat ya kulit kemaluan laki-laki yang menutupi kepalanya itu namanya gul kulfah bagi yang tidak sunat ya kalian tahu kan yang punya adik laki-laki masih kecil-kecil mungkin kalian sudah pernah lihat nah, ada kulit yang menutupi dan itu kulit ketika disunat dipotong. Nah, itu gulufa. Kulit tersebut dinamakan apa? Gulufa. Ya, nah, gulufa itu menutupi bagian ujungnya dan bagian ujung itu termasuk yang wajib dibah dibasuh baik ketika hidup maupun juga sudah meninggal. Ya, jadi ketika meninggal dunia ada mayit yang belum sunat misalnya itu wajib terkena terbasuh dengan air. Jadi harus dikeluarkan bagian ujungnya dan dibasuh dengan air. Sobian kana al-akrafu aw balihon. Baik yang belum sunat itu yang masih belum balik ataupun juga sudah. Ya, kalau kita kan normalnya belum balai yang biasanya belum di nah, kalau sudah balai biasanya rata-rata sudah disunat kalau ada yang belum disunat keterlaluan khalal abadi wa ba'dul hanafiyah la yajib haslu ma tahtaha sebagian ulama yang bermazhab Hanafi, bermazhab Imam Abu Hanifah mengatakan sebagian tidak wajib membasuh yang di dalamnya jadi ada pendapat. Tapi itu bukan muktamad. Itu pendapat di luar maz mazhab. Fa'alal murajjah, maka menurut pendapat yang muktamad lau ta'azzara haslu ma tahtal gulfah. Andai kata tidak memungkinkan membasuh bagian yang di bawahnya atau yang di dalamnya. Bisabab annaha la tatakhallas. Karena tidak bisa menyusut. Kulitnya tidak bisa ditah kan itu biasanya bisa kalau belum sunat bisa ditarik sehingga muncul ujung ujungnya karena ini misalnya karena ini sudah mungkin sudah meninggal menjadi mengeras tidak bisa lagi ditarik untuk dikeluarkan ujungnya dan padahal itu wajib dibah maka gimana hukumnya kalau misalnya tidak bisa kalau bisa memungkinkan ya wajib melakukannya untuk dibasuh seluruhnya kan gitu kalau tidak bisa ila bijurhin bisa tapi kalau dengan cara melukainya ambil gunting, ambil gunting. ya janganlah. Tapi kan belum sunat juga, ya sudah selesai. Wajib disunat kalau masih kalau sudah meninggal ya jangan disun. Mati dua kali akhirnya kan. Cukup sekali lah. Jadi ketika tidak memungkinkan untuk dikeluarkan, dibasuh, kecuali bisa dengan cara menyakiti, dengan cara melukai, maka jangan melakukan hal itu. Sebagaimana kita katakan, kehormatan mayit di saat sudah meninggal sama dengan di saat dia. Nah, berarti kalau misalnya tidak memungkinkan gimana kalau tidak bisa juga yumima di yumima ditayamumkan. Jadi ditayamumkan sebagai ganti bagian daripada yang tidak terbasuh tersebut. Bukan bagian sebagai ganti daripada memandikan mayat secara keseluruhan, enggak. Karena semua badan sebenarnya sudah dibasuh, tapi kan ada bagian yang belum terbasuh dan bagian itu memang wajib dibasuh baik di saat dia hidup ataupun di saat sudah meninggal itu bagian wajib dibasuh. Tadi waktu hidup itu wajib dibasuh. Nah, di saat meninggal wajib tetap dibasuh, tapi kalau tidak memungkinkan karena sebagaimana kita katakan tadi, bisa jadi tidak mungkin kan kalau tidak cepat-cepat mungkin saat itu. Maka ditayamumi. Setelah dimandikan, dikeringkan wajahnya, dikeringkan kedua tangannya, kemudian ditayamumi bagian wajah dan kedua tangan. Bukan ditayamumi bagian itunya, tapi bagian wajah dan kedua tangannya ya. Walaupun ini adalah ganti daripada bagian tersebut, bukan berarti yang ditayamumi di tempat yang lain. Tetap tayamum itu tidak ada yang berbeda. Setiap tayamum caranya sama, yaitu wajah dan kedua tangan apapun sebabnya. Nah, yumima amma tahtaha sebagai ganti daripada apa yang ada di dalamnya, bawahnya. Kama qalahu Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Wa qala Imam Ramli in kana ma tahtaha Allah tahiran. Imam Ramli mengatakan tafsir kalau Imam Romli. Kalau misalnya di bagian dalamnya itu suci, yumi ma'anhu, maka hukumnya ditayamumi. Sebagai ganti daripada bagian tersebut yang tidak bisa dibasuh. Tapi dengan catatan su, suci. Wa inkana najisan fala yamam. Tapi kalau misalnya bagian tersebut nah najis. Karena biasanya bisa jadi kalau biasanya orang yang sunat itu bagian dalamnya kalau tidak perhatian akan najis ketika kencing. Tempat keluarnya kencing kan, kan ada di dalam kulit tersebut. Jadi ketika kencing pasti akan najis bagian dalamnya itu. Kan najis. Nah, biasanya sebagaimana kita katakan mayit biasanya akan kencing. Kalau sudah meninggal mungkin ada keluar kotoran sekarang biasanya kalau masih hidup kan biasanya bisa dikeluarkan, dicuci, dibasuh kan gitu kan. Tapi ini mem tidak memungkinkan, tidak bisa dibuka. Padahal di dalamnya ada ada najisnya. Kalau suci sih tidak masalah. Kalau ada najisnya gimana? Imam Romdi mengatakan tidak usah ditayamumi. Wayud fan bila solatin. Dan langsung dikubur, tidak usah disolati. Kenapa kok tidak usah disolati? Karena mandinya tidak sah. Kenapa mandinya tidak Karena ada bagian yang tidak dibah basuh. Ya, kalau bagian tersebut tidak bisa dibasuh diganti dengan tayamum, selesai masalahnya karena ada gantinya. Ini tayamumnya ini tidak bisa. Kenapa tayamumnya tidak bisa? Karena ada badan yang najis. Tayamum tidak sah kalau ada badan yang najis. Ada bagian daripada badan yang najis tidak sah tayamum seseorang ketika itu. Jadi orang yang mau tayamum harus badannya suci semuanya. Tidak sah tayamum seseorang kalau ada bagian badannya yang najis, tidak boleh. Ya, makanya termasuk syarat sahnya tayamum izalatun najasa awalan, menghilangkan najis terlebih dahulu. Baru sah tayam baru sah tayamumnya. Nah, jadi katanya Imam Romli kalau di bagian dalamnya itu najis, percuma di ditayamumi juga tidak. Tapi Ibn Hajar tadi mengatakan sah mutlakon kan gitu. Artinya walaupun bagian dalamnya najis tetap sah di ditayamumi tetap dan dihukumi sah. Kenapa Ibn Hajar mengatakan daru Darurah. Kan kasihan kalau dikatakan tidak sah berarti langsung dikubur. Kenapa kok tidak disolati? Disolati itu tidak boleh kalau belum dimandikan. Kalau belum dimandikan atau tidak sah mandinya, tidak sempurna mandinya, tidak boleh disolati. Haram hukumnya. Solat itu syaratnya harus dimandikan terlebih dahulu sesuai dengan aturan syariat syariat. Kalau sah mandinya baru sah solatnya Kalau mandinya tidak sah solatnya juga tidak tidak sah. Jadi Ibn Hajar mengatakan darurah, tapi kasihan kan masa mayit itu langsung kubur. Nanti orang yang nunggu di masjid mau sholat jenazah gimana? Oh, tidak jadi, sudah. Karena mayitnya belum sunat, kan kasihan. <laughs> Atau mungkin dikatakan, oh mayitnya ini wali, tidak perlu disolati. Memang kalau wali tidak perlu disolati. Rasulullah SAW aja disolati apa tidak Rasulullah disolati, ya apalagi orang wali ya tetap walaupun wali ya tetap disolat disolati jadi artinya kasihan berarti kalau tidak disolati kan kasihan mayit orang-orang pasti juga akan bertanya-tanya walaupun tidak bertanya-tanya mungkin dengan mulut minimal dengan hati kenapa ya kenapa ya aku tidak disolati kan gitu nah, darurah dan juga kasihan kalau mayit tidak disolati berarti tidak didoakan nantinya kan nah, Imam Ibn Hajar mengatakan darurah kita katakan sah tayamumnya walaupun ada najis tapi Imam Rali mengatakan kalau ada najisnya tidak bisa karena syarat tayamum harus suci badannya. Sedangkan bagian dalamnya najis tidak sah ditayamum. Yudfan bila sholat. Katanya Imam Romli dikubur langsung. Tidak usah disolati aleh. Di anasar tayamum izalatun. Yang keempat. La tajibu niatul husli. Li'anal qasad minhu nadhafah. Tidak wajib niat ketika memandikan mayit. Karena sebenarnya tujuan utama daripada memandikan mayit itu adalah nadhah nadhafah. Wahia la ala niyah. Sedangkan membersihkan itu tidak butuh kepada ni, niat. Lakin tusan tapi sunnah untuk niat khurujan minal khilaf untuk keluar daripada khilaf. Jadi memandikan mayit tidak butuh niat. Jadi kalau misalnya ada orang yang memandikan mayit kemudian setelah selesai dia lupa, ya Allah, anak lupa tadi tidak niat hukumnya. Hukumnya sah karena tidak harus nih niat. Mau lupa, mau sengaja tidak niat pun juga sah. Apalagi lupa, hukum mandinya memandikannya tetap sah karena tidak wajib niat memandikan mayat tidak wajib niat. Nah, ini yang dikatakan di sini. Nah, tapi sunnah. Kenapa? Untuk keluar daripada sebagian pendapat ulama. Yang mana sebagian pendapat ulama mengatakan wajib tetap sama seperti mandinya orang yang hidup. Kalian mandi suci wajib niat apa enggak? Begitu juga mayit. Ketika mayit meninggal, dimandikan wajib niat sama seperti yang hidup. Dan ini pendapat juga kuat yang mengatakan wajib niat pendapat kuat juga walaupun tetap yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak wajib nih. Ya. Nah, kalau kita mau niat apa yang kita katakan fayaqulu nawaitul husla adaan an dan mayit. Yang memandikan mayit sebelum memulai ketika membasuh wajah pertama kali niat dengan kata ini tapi niat yang penting dihadirkan dalam hati, tapi sunnah diucapkan. Nah, diucapkan dengan lisan dan dihadirkan dalam hati. Apa itu kalimat ini? Nawaitul husla adaan an hazal mayit. Aku niat mandi ada an hazal mayit untuk mayit ini. Jadi mayit sudah tidak bisa niat lagi. Sebagai gantinya yang memandikanlah yang ni niat niat. Ya, dihadirkan dalam hati di saat itu dan sunnah diucapkan dengan lisannya. Au istibaha sholat alaih. Ini eh, nawaitu istibahata sholat alaih. Aku niat agar niat melakukan sesuatu agar diperbolehkan menyolatinya. Maksudnya mandi. Bikhilaf niatil wudu. Fainaha wajibatun. Beda dengan niat mewudukkan mayit. Maka niat mewudukkan mayit hukumnya wajib walidzalika yulghas oleh karena itu dijadikan teka-teki fayuqal maka dikatakan lana syai'un wajib wa niyatuhu sunnah ada sesuatu yang wajib tapi niatnya sunnah wa syai'un sunnah wa niyatuhu wajib ada yang sesuatu yang sunnah tapi niatnya wajib kemarin sudah kita sebutkan ini fahusul mayit wajib memandikan mayit hukumnya apa waniyatuhu sunnah wa wuduhu mewudukan mayat, sunnah tidak wajib jadi tidak diwudukan mayat itu sudah cukup dengan memandikannya tidak perlu diwudukan tapi sun waniyatuhu wajibah tapi mau, kalau diwudukan maka niat mewudukannya wajib nawaitu wudu an hadzal dengan lisan sunnah dengan hati wajib ketika mewudukan ya nawaitu wudu an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Yang kelima, yusarrah sya'ru ra'sil mayyit wa lihyatihi intalab, talam in talabbada mustin wasi'il asnan. Sunnah juga untuk disisir, yusarrah sarraha yusarrihu menyisir. Disunahkan rambut mayit itu disisir. Walihyatihi begitu juga dengan jenggotnya sisir. Ya. Nggak usah di model model tapi ya, normal aja. Jadi biar tidak berantakan, kan tidak enak dilihat berantakan, nggak karuan, kusut gitu. Jadi ketemu malaikat, uh, apa malaikat uh, mungkar nakir nanti dalam keadaan ya sempurna lah. Jadi rapi, harum, bersih bajunya, ya dikasih minyak wangi jadi sempurna jadi tidak kusut tidak berantakan rambutnya disunahkan intalabbal itu sunnah disisir kalau memang rambutnya mayit sedang kusut berantakan bimustin dengan sisir jangan pakai yang lain <laughs> jangan pakai garpu atau apa wasiil asnan yang sisir menggunakan sisir yang gigi-giginya itu lebar, renggang. Jangan yang rapat-rapat. Ya, seperti serit serit kalian ya. Karena biasanya kan perempuan yang seritan. Kalau pakai serit, wah, akhirnya rontok semuanya nanti kan. Dipaksa itu. Jadi yang agak leh, lebar supaya tidak mencabut ram rambut, tidak melepas rambut tersebut yang lebar. Jadi menyisir tapi tanpa melepaskan rambutnya. Birifkin pelan-pelan, pelan, lembut ya. Wa muntatif min sya'rihima ilaihi nadban. Dan yang muntatif yang terlepas kalau memang disisir kemudian ada yang terlepas diapakan? Yuraddu dikembalikan. Min sya'rihima dari rambut keduanya. Rambut mayit, rambut kepala walihiyatihi dan juga rambut jeng jenggot. Kalau ada yang terlepas ataupun ada rambut yang lain jika terlepas misalnya disunahkan untuk dikembalikan digabung dengan mayat di dalam kafan. Jadi dikumpulkan gitu ditaruh di dalam kafannya. Taruh dalam kafan sunnah. Tapi menguburkannya hukumnya wajib. Jadi jangan ditinggal, hati-hati. Ya, jadi karena memang dianggap cuma rambut kemudian tidak di gabung dengan jasad mayit tidak itu salah. Jadi kalau ada yang terpisah dari bagian mayit itu digabung dengan mayit, disertakan dengan mayit dalam kafannya itu sunnah. Jadi dimasukkan ke dalam kafannya. Ya, sebutkan sini. Nadban fil kafan dalam kafannya. Awil kober atau kalau tidak dalam kafannya, yang penting dimasukkan ke dalam ku, kuburannya. Wa amadafnuhu sedangkan menguburnya, mengubur bagian yang terlepas daripada rambut tersebut walau fi ghairil qabar nah, walaupun bukan di kuburannya mayat tersebut yang penting diku dikubur fawajibun maka hukumnya wajib ini karena sudah meninggal ya kalau belum meninggal misalnya kalian sisir rontok-rontok semuanya maka hukumnya tidak wajib dikubur tapi sun sunnah dengan catatan tidak akan dilihat oleh laki-laki yang bukan mah mahramnya kalau kalian menyisir rambut rontok kemudian ditaruh di sembarangan, ditaruh di depan rumah, kemudian akan ada orang laki-laki yang akan melihat, maka hukumnya dosa. Ya, karena laki-laki tidak boleh melihat rambut perempuan, baik dalam keadaan tersambung ataupun juga setelah terpisah. Jadi setelah terpisah pun juga hukumnya haram. Ya, kalau dipisah terpisah aja hukumnya haram. Padahal rambut. <clears throat> Nah, jadi kalau oleh karena itu dikatakan oleh ulama wanita yang memotong kuku atau yang memotong rambut itu wajib diletakkan atau dikubur dalam tanah kalau dikhawatirkan akan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau aman tidak dilihat, aman tidak mungkin, ya tidak wajib. Tapi tetap hukumnya sunnah. Bahkan juga laki-laki, hukumnya juga sun, sunnah. Motong kuku, taruh di bawah tanah Jangan ditaruh tempat sampah. Motong kuku, kukunya dikumpulin, dibuang di sampah, biasanya akan fagir orang tersebut. Ya. ya betul. Jadi jangan ditaruh sembarangan, dihormati, ditaruh di dalam tah tanah. <clears throat> Jadi dikatakan di sini wa amma dafnuhu walau fi hayril qabr fa wajib. minal hayyi ila akibahu. Begitu juga hukumnya sama yang terpisah dari orang yang masih hidup tapi langsung mati. Mata akibahu. Akibah ini lang langsung. Tadi kan kita katakan barusan kita katakan kalau misalnya terpisah dari orang yang masih hidup itu tidak wajib tapi hukumnya sun sunnah. Kecuali kalau terpisah dari orang yang masih hidup tapi setelah itu langsung mati maka wajib untuk menguburnya juga sudah sakit-sakit keras, sudah kejang-kejang, terpisah misalnya rambutnya, kukunya, itu wajib dikubur dengan mayat kalau akhirnya meninggal ketika itu ya. Tapi kalau tidak, maksudnya masih hidup, masih normal, maka hukumnya sun sunnah. Jelas itu ya. Nah, ya, qalal a'imma asalasa la yusorah sa'arun mayit. Mazhab yang tiga, selain mazhab Imam Syafi'i, itu tidak sunnah untuk menyisir may jadi mazhab selain Syafi'i tidak sunnah. Berarti nanti yang di kuburan, yang ganteng-ganteng, rapi-rapi, yang sisirnya, masya Allah, berarti mazhabnya, wah yang mazhab Syafi'i ini, rambutnya rapi ini. Mazhab Ai Masalasa tidak sunnah di si, sisir. Mungkin dikhawatirkan terlepas, mungkin menurut mereka dikhawatirkan nanti ter terlepas. Yang keenam, yusan huslul mayit bima'in mareh. Kala Habib Zain bin Ibrahim Smith ay al-malih min aslih la annana natrah al-malih. Disunahkan ketika memandikan mayit menggunakan air yang asin. Kalau memungkinkan. Karena memakai air yang asin lebih mengawetkan kepada badannya mayit. Makanya mereka kalau mau mengawetkan mayit, pasti mereka akan menggunakan garam. Sesuatu yang asin. Itu mengawetkan. Ya, jadi memakai air yang asin memaitkan. Tapi asin aslinya. Kayak air laut. Bukan nanti ditaruh garam. <laughs> Pergi dapur taruh garam tidak, Ya. Sebagaimana disebutkan di sini. Bukan berarti. Wayusan bima warid. Sebagaimana kita katakan tadi. Disunahkan juga menggunakan air yang dingin. Jangan air yang hangat. Kalau selama tidak dibutuhkan ya. Kalau mungkin ada bagian tertentu yang ada kotoran yang lengket tidak bisa hilang kecuali air. Misalnya ya tidak apa-apa. Tapi yang sunnah kalau tidak ada masalah pakai air dingin. Karena air dingin lebih menguatkan kepada kulit. Kalau kalian mandi pakai air hangat, nah, cepat keriput, cepat tua, cepat ya. ya kulit itu tidak bagus menggunakan air kecuali kalau mungkin di saat malam hari sebelum subuh Ya, di situ disunahkan mandi pakai air, dianjurkan, bukan disunahkan, dianjurkan. Ya, mandi sebelum subuh dianjurkan untuk memakai termasuk yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Atas Arbaun yutilul amar bisa memanjangkan umur diantaranya ya adalah mau disebut semuanya apa enggak di antara mencium menyium bau-bau yang harum di saat sahar di saat tahaj di saat tahajud mencium bau yang harum-harum di saat tahajud memanjangkan umur kemudian juga mandi dengan air hangat di saat tahajud sebelum subuh juga bisa memanjangkan umur juga memanjangkan umur nikah dengan wanita yang masih ya hadis bisa memanjarkan, oh ketawa semuanya jadi sampai mana tadi satu lagi yaitu bas bas alahnya karena ada lupa apa lagi yang keempat apa Ika. Ya itu aja dulu. Minggu depan aja sudah. Tadi apa? Sampai mana tadi ini? Ah, bimain barit Wayusan bimain barit disunahkan pakai air dingin. Yusaddidul badan, menguatkan bah badan. Saya sebutkan di sini tadi, illa li hajah, kecuali ada hajah. Kabardin. Ketika itu dalam keadaan dingin, musim dingin di tempat yang dingin, meninggal di kutub utara. Bisa lagi. Jangan pakai air dingin lagi. Akhirnya mayatnya gemeteran nanti wawashin atau adanya kotor fayusahkan kalilan maka perlu diangatkan airnya yang digunakan untuk mayit kalil jangan panas-panas sedikit kali yang penting sekiranya tidak di yang ketujuh yahrum kabul ma ala wajhil mayyit lima fihi min al haram kabul ma ini menuangkan langsung gitu ke wajahnya mayit mayit. Sebagaimana kita katakan tadi, tidak boleh pakai canting langsung. Tapi tidak caranya dengan tah, tangan. Taruh di tangan, kemudian diusapkan ke wajah, tapi tetap dengan air yang mengalir. Jadi jangan langsung ke wajah, secara langsung dari canting ke wajah. Itu tidak menghormat kepada mai Bagian wajah ya ini ya. Kalau bagian yang lain langsung tidak apa-apa. Yang penting dengan jarak yang dekat, jangan siram-siram kayak nyiram bunga gitu tidak yang kedelapan, eh, lima fihi minal izdira, karena dengan melakukan itu berarti izdira kepada mayit, menghina mayit, merendahkan mayit, menghina mayit. <clears throat> yang kedelapan, yukrah fi dan muhrim binusukin ahdu dufri wa sa'ri Bagaimana hukum me memotong kuku mayit, memotong kuku jenazah atau juga mencabut sebagian bulunya mau bulu bagian wajah atau apapun hukumnya haram apa makruh apa mubah dikatakan sini hukumnya makruh selama dia bukan muhrim makruh hukumnya mencabut bulu daripada badan mayit atau kuku daripada kukunya mayit selama dia bukan muhrim kecuali kalau dia muhrim binusuk haji atau umrah. Dalam keadaan haji belum selesai meninggal, dalam keadaan umrah belum selesai meninggal, maka hukumnya mem memotong kukunya dan menghilangkan atau melepas rambutnya hukumnya ketika itu haram. Tidak makruh lagi tapi ha haram. Kenapa disesuaikan dengan hukum asli? Ketika dia masih hidup, dia masih muhrim, boleh apa tidak motong kuku? Nah boleh. Orang yang sedang haji, sedang umroh belum selesai, tidak boleh motong kuku, tidak boleh cabut rambut bagian manapun. Ya, jadi yang meninggal dalam keadaan umroh atau haji, ya berarti ketika meninggal tidak boleh dipotong kukunya, tidak boleh juga dilepas ram. <clears throat> Lianna ajza al mayit muhtaromah karena bagian-bagian mayit tersebut dihormati. Naam lau ta'azzara hasluhu illa bihal kisari raddihi litalabudih bisababi sabhin aw nahwi ka an kana bihi kuruhun wa jamuda damuha bihi sulaya siluma ila ila usulihi ila bi izalatih wajabat ya kalau tidak memungkinkan memandikannya kecuali dengan memotong daripada bagian rambutnya rambut kepalanya li talabudihi karena rambutnya dia itu satu dengan lain terikat yang menyebabkan sebagian rambut tidak bisa terbasuh ya mungkin mayat perempuan ya yang biasanya di di apa ya dikepang seperti itu sampai oh, tidak bisa air masuk ke dalam bagian rambut yang ada di dalamnya meninggal dalam keadaan seperti itu gimana hukumnya wajib dibasuh semua rambutnya wajib kena kan gitu kalau misalnya nggak bisa ya wajib dilepas nggak bisa kecuali dipotong ya wajib dipotong Wa kadza law ta'adzara haslu ma tahta ilabi illa Tadi kita juga katakan tidak boleh dipotong kukunya kalau dia muhrim. Makruh kalau tidak mau kecuali kecuali kalau tidak bisa dibasuh bagian bawah kukunya ilabi biqalmihi kecuali dengan memotongnya. Kadang-kadang kukunya ini panjang dan kemudian di bawah kukunya ada kotor kotoran yang lengket menghalangi sampainya air ke bagian tersebut padahal bagian bawah kuku itu wajib apa tidak dibasuh wajib baik yang tangan ataupun kuku yang kaki kalau tidak memungkinkan ya potong. misalnya kukunya rapat atau ada kotoran tidak memungkinkan membasuh bagian bawahnya kecuali kalau dipotong dipotong wajib untuk dipotong kalau kalau memungkinkan dan air sudah sampai tanpa memotong hukum memotongnya makruh kalau normal maka haram kalau dia muh muhrim wala farqa fi hadza bainal muhrim wa dan tidak ada bedanya antara mayit yang sedang ihram ataupun yang lain wa fidyatuhu ala man fa'ala bihi Nah, orang yang haji dan umrah kalau motong kuku, motong rambut, hukumnya kan ada fidyahnya, ada sanksinya mau sengaja atau tidak sengaja. Ada uzur atau tidak ada uzur, tetap ada sanksinya. Walaupun ada uzur, walaupun lupa, tetap ada sanksi. Nah, sekarang kalau mayit dalam keadaan muhrim kemudian dipotong kukunya, maka wajib juga tetap berlaku di situ untuk dibayar sanksinya, dendanya. Siapa yang membayar denda? Apa mayit? Dikatakan manfaat lebih tarik. Siapa yang motongnya? Kalau yang motongnya mandikan ya sudah yang mandikan yang bayar fidyahnya. Yang kesembilan, tahrumu idalatu dami syahid. Haram menghilangkan darahnya orang yang mati syahid. Ya, karena orang yang mati syahid pun sebagaimana kita sebutkan kemarin tidak dimandikan, hanya wajib di kafani terlebih dahulu dan kemudian baru baru dikubur. Tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib dan bahkan haram untuk disolat Mandikan juga haram, diharamkan dimandikan, diharamkan disolati. Diwajibkan untuk dikafani dan juga dikubur. Itu orang yang mati syahid. Di nuhina an husli. Kita dilarang untuk memandikan mayit yang mati sah. anahu lasar ibadah. Kedua juga darah yang lengket, darah yang ada itu adalah sebab daripada ibadah. Ibadah. Ya, sebab yang daripada ibadah kan sebab baik apa sebab baik. Jadi sebab daripada ibadah jangan dihilang. Kalian wuduk. Air wuduknya ibadah apa enggak? Air wuduknya bukan ibadah, tapi sebabnya sebabnya ibadah. Nah, air wuduk yang sebab ibadah itu jangan kalau bisa jangan dihilangkan. Makanya makruh untuk pakai anduk, makruh untuk di <clears throat> dihilangkan dari badan dari anggota wuduknya <clears throat> Bahkan saking mulianya air wudhu itu kalau netes ke tanah berarti akan menjadi malaikat. Allah akan menciptakan malaikat yang akan mendoakan dia sampai mati. Nah, kalau tetes ke bawah, satu tetes, dua tetes, tiga tetes, ya berarti ukuran itu malaikat akan diciptakan oleh Allah SWT untuk mendoakan dia. Tapi dengan sendirinya netesnya ya. Jadi asar ibadah jangan dihilangkan. Termasuk puasa. Kita bau mulut di saat wa, puasa. Maka makruh kita hilangkan dengan bersiwak, sikat gigi. Makruh karena itu bau yang disebabkan oleh puasa. Sebab ibadah. Jangan dihilangkan. Wala farqa fi... Uh, tadi mana? Wa inna lam tahrum izalatul khuluf. so'im ma'annahu asar ibadah. Kenapa kok tidak makruh? Asal ibadah orang yang puasa ini kalau dihilangkan kenapa tidak makruh? Padahal tadi kalau darahnya orang yang mati sahid mak haram. Yang mati sahid haram. Tapi orang yang puasa dihilangkan bau mulutnya hukumnya makruh. Kenapa kau tidak haram? Kenapa kau tidak haram? Padahal itu kan juga asal ibadah. Li'annahu huwal mufawwid ala nafsi Karena dia sendiri yang menyanyiakan bukan orang lain. Kalian puasa bau mulut timbul semenjak duhur kan gitu biasanya kemudian kalian pakai sikat gigi atau pakai siwak maka dengan itu makro karena menghilangkan bau mulut nah, kenapa kok tidak haram ya, karena kalian sendiri yang menghilangkannya karena itu adalah hak kalian hak orang yang berpuasa mau dihilangkan mau tidak dihilangkan haknya dia kalau darahnya orang yang mati syahid itu bukan hak hak orang yang memandikannya tapi haknya siapa haknya mayit jadi karena hak orang lain tidak boleh dihilangkan. Makanya termasuk puasa. Kalau ada teman kalian yang puasa kemudian bau mulutnya timbul di siang hari. Kemudian di saat lalai kalian sikati. Atau dikasih apa, baik fresh atau apa. Hukumnya apa? Haram. Tidak makro. Lu katanya makro menghilangkan bau mulut. Bagi dia sendiri. Tapi bagi orang lain hukumnya menghilangkan bau mulut orang lain hukumnya haram ketika puasa ya. Karena itu sesuatu yang mulia di sisi Allah. Atyab indallah min rihil lebih harum daripada minyak wangi misik sekalipun. Tapi di sisi Allah jangan coba-coba. Jadi dikatakan Sebabnya karena yang menghilangkan darah yang darah orang yang mati syahid kan orang lain, makanya haram. Tapi kalau menghilangkan sebab atau bekas ibadah puasa itu dia sendiri sendiri. Jadi tidak diharamkan tapi dimakruh. Bihilafihi huna. Nah, ini sebutkan sekarang ini. Hatta law furidu anna ghairahu azalahu bi ini harum alih dari Andai kata dikira-kira ada orang lain yang menghilangkan bau mulutnya orang yang berpuasa bihoiri isnihi pak izinnya, haruma alaihi dzalik. Maka haram orang itu melakukannya. Wal murad bidam dan yang dimaksud dengan darah yang haram dihilangkan daripada mayit yang mati syahid. <clears throat> Alladzi tahrum izalatu al kharij min al maqtul nafsi. Darah yang memang keluar dari badannya sendiri. Bukan darah dari orang lain. Bisa jadi kan dia perang bunuh orang kafir, cipratan darahnya bisa terkena badannya misalnya. Nah, ini tidak apa-apa. Bahkan wah wajib dihilangkan kalau darah orang lain. Yang tidak boleh dihilangkan kalau darahnya orang yang mati syahid itu sendiri bukan darah orang lain. Nah, ini yang diharamkan untuk dihilangkan. Al-kharij minal maktul nafsik Yang keluar dari orang yang mati syahid itu sendiri. Bikhilafi ma tar law tara'a khairi. Beda hukumnya kalau darah itu dari orang lain. Fa'inahu yuzal. Maka darah itu harus dihilangkan. Walau ada ila zawali da, wa ila zawali dami syahadati ma'ahu. Walaupun dengan menghilangkannya darah orang lain tadi mengakibatkan hilangnya sebagian daripada darahnya orang yang mati Saya Tidak apa-apa karena wajib itu. Allah Di sini ada pertanyaan. Saat jika ada orang meninggal, laku lalu dia datang apa ini? Lalu ah, dia datang dalam bentuk mimpi ya dia. Dia datang dalam bentuk dan meminta suatu permintaan. Apakah seperti itu benar adanya atau tidak? Minta apa ini? Minta permen atau minta uang? Jika iya bagaimana hal itu bisa terjadi? <clears throat> Jadi selalu kita katakan mimpi itu tidak ada kaitannya dengan hukum. Jadi tidak ada hukum yang berdasarkan mimpi kecuali mimpinya seorang nabi. Kalau mimpi nabi ya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Perintah itu datangnya dalam mimpi, tapi mimpinya Nabi Allah Ibrahim. Bukan mimpi Ibrahim yang lain, tapi mim mimpi seorang nabi jadi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mimpi yang selain nabi tidak ada kaitan dengan hukum. Mimpi tahu-tahu ketemu Allah. Wah, kamu khusus buat kamu, boleh zina. Boleh pacaran, boleh apa boleh diambil sebagai hukum? Wah, dapat wahyu anak. Tidak, mimpi tidak bisa jadi sandaran. Walaupun misalnya mimpi Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan mimpi Nabi Muhammad hak, ya kan? Kalau mimpi Nabi Muhammad hak, itu betul-betul Nabi Muhammad. Bukan setan. Faina setan la temas salubi. Nah, bisa setan menyerupai wujudnya Nabi Muhammad saw. Jadi mimpi Nabi Muhammad hak, tapi misalnya di saat mimpi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan begini, mengatakan begitu, tidak bisa jadi sandaran hukum ya mimpi Nabi Muhammad kamu harus sodakoh misalnya dengan 100 ribu tidak harus kamu melakukannya kamu tidak boleh makan ini tidak harus kamu menghindarinya kamu ya, harus baca ini ini untuk menjaga dirimu dari keburukan tidak harus membacanya karena hanya mimpi walaupun mimpinya mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma eh, cuma kalau mimpinya mimpi Rasul dianjurkan untuk diamalkan kalau memang itu adalah amalan yang ba baik. Kalau mimpi Rasul dianjurkan. Itu pun dianjurkan untuk dirinya sendiri sendiri. <clears throat> ya, kalau dalam masalah ini tadi yang ditanyakan kalau ada mimpi orang yang sudah meninggal minta sesuatu, ya sebagaimana kita sebutkan tadi ketahuan jawabannya. Sudah kita ketahui jawab jawabannya berarti hukumnya tidak wajib kita melaksanakannya. Dan kalau memang dia yang dalam mimpi itu orangnya adalah orang soleh, maka dan mimpi memerintahkan sesuatu yang baik, maka dianjur. Bagaimanakah doa agar bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Ini masih ingat aja. Ini masih banyak lagi <clears throat> jadi sebenarnya doa yang mau sudah meninggal dunia memang sudah anak bawa tapi artinya ya sebagian ajak yang anak temukan dan sebagian lain ada yang kehapus ada yang hilang jadi masuk di sini sudah memang sudah sebelumnya anda taruh di kitab jadi ternyata satu aja yang sebenarnya ada yang lebih dari satu cuma hilang nah ini sebutkan sini ini bagi mukaddam anda sebutkan di sini yang anda <clears throat> simpan beberapa faedah-faedah ya mungkin kalian tidak perlu mencatat Jadi tunggu dulu. Tidak perlu mencatat karena anak akan berikan semuanya. Nah, jadi tinggal kalian fotokopi aja. Jadi ini adalah eh, faedah-faedah yang Anda berikan. Yang pertama mungkin kalau mau dibaca apa enggak? Juga ada amalan untuk memper muda pernikahan ini semuanya kalian hafal kalau pernikahan biasanya sudah hafal semangatnya perempuan biasanya lebih daripada laki-laki ini sudah pernah juga ya Ustadz dijazahkan yang dari Habib Salim as itu ya Habib Salim bin Abdullah Satri mengijazahkan untuk membaca Ya Ali Ya Ali 7000 kali ya Ya Ali nama Allah bukan Ali Baharun satu itu. Ya Ali, ya Ali tujuh ribu setiap hari. Kalau Rabbi ini lima anzal alayya min khairin itu juga ijazah dari Habib Salim saat ini Ya doa Nabi Musa ketika mau menikah. Ternyata dijodohkan oleh Allah SWT ketika membaca doa ini. <clears throat> Kemudian juga ada amalan untuk mempermudah tidur. <laughs> Kalau kalian sudah suka tidur, ya akan baca. Ya. Akhirnya tidak bangun-bangun. Karena ini sebenarnya ayat surat kahfi ini. Ayat surat kahfi. Jadi dibaca ayat surat kahfi dari ayat ke-18 sampai ayat ke-25. Ya, di situ disebutkan wa tahsabuhum aiqadan wa hum وقوتها نقلبهم ذات اليمين وتشمل كبهم باسل ذرائه ويطرى sampai wala bisu fi kafihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Ini ditulis ya. Bukan dibaca. Tapi ditulis. Dan ada aturan ya ini di matnya. Nanti setelah ditulis ya, nulis kemudian dibawa ketika itu <clears throat> dan ada aturan kalau jimat itu selalu uturannya normal apapun jimat yang ditulis menulisnya harus dalam keadaan toharoh lebih baik walaupun anjuran itu tidak harus tapi sempurna dalam keadaan taharoh menghadap kiblat dan menulisnya tanpa titik dan kalau ada huruf mujawafah huruf yang ada lobangnya seperti fa Qaf ada lubangnya, mim ada lubangnya. Lubang itu tidak boleh harus tetap lubang, tidak boleh rapat. Sehingga tidak terlihat loh <clears throat> lubangnya ya. Itu aturan untuk menulis jimat. Dan begitu juga harus menulisnya setelah menulisnya tidak boleh terlihat dengan mata lagi. <clears throat> Bahkan walaupun orang yang menulis jimat itu sendiri, tidak boleh melihat lagi. Jadi kalau sudah selesai menulis, jangan dibaca. Tutup langsung. Nanti kalau sudah dibaca lagi, apalagi yang baca orang lain, pak, jimatnya tidak berlaku. Ya, jadi tidak boleh dibaca atau dilihat dengan ma mata ketika selesai ditulis jimat tersebut. Ya, jimat ditulis dalam keadaan itu. <clears throat> Dan ada aturan yang lain. Kemudian juga ada amalan untuk mendapatkan rizki baik material maupun moral. Ya, ini arzak hissiyah wa arzak ma'nawiyah. Ya, ini yang uh, selalu diijadahkan oleh Habib Zain Muslimit. Yaitu dibaca ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Muni. Ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Muni. Habib Ahmad bin Hasan Latos menambah Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Muni, Ya Rahim, Ya Wadud. Dibaca 100 kali di pagi hari. Jadi rizki lahir datang, rizki batin juga datang. Kalian dapat ilmu, ilmu rizki batin. Ya, ketenangan jiwa rizki batin. Istiqomah ya, syaratnya harus is istiqomah. Fisobah ya fatah ya razak ya kafi ya muni ya fatah ya razak ya kafi ya muni ditambah ya rahim ya wadud lebih sempurna. Kemudian ada lagi untuk yang punya penyakit was-was. Ada yang punya penyakit was-was? Ya, atau mungkin orang lain yang was-was. Boleh diberikan. Meletak tangannya, meletakkan tangan kanan di bagian dada bagian jantung dan berdoa dengan ayat ini. Subhanal malikul kudusul khalak al-fa'al tujuh kali kemudian dilanjutkan in yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma 'alallahi ya aziz. Ini anak dapatkan ijazah dari Habib Ja'far bin Ahmad bin Musa al-Habsyi, seorang yang soleh, masya Allah, mastur, walinya wali mastur beliau di di Saudi Arabia. Kemudian ada juga, nah ini yang kita katakan tadi, untuk menghadirkan mayit yang diziarahi. Membaca Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna dari awal sampai akhir dan kemudian membaca la ilaha illallah tiga kali kemudian membaca doa Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raibafi ijma' baini wa baina fulan bin fulan <laughs> ya. Kemudian untuk menemukan atau mengembalikan barang yang hilang. Ini mirip dengan sama dengan ayat yang tadi ya. Allahumma ya jami'an nas li yaumin ijma' baini wa baina dhalati. Dengan barang hilangku dipertemukan insyaallah oleh Allah. Tapi sebelumnya membaca surat Wadduha 3 kah tiga kali wadduha walaili idza saja tiga kali baru membaca doa tadi memperkuat hafalan ya untuk menguatkan ini dapat ijazah dari Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dari Jeddah yang beberapa waktu yang lalu datang ke pondok berziarah mereka orang alim punya madrasah dari Syekh Abdullah Basaudan disebutkan sini Allahumma la ta'ukna <clears throat> anil ilmin nafi' bi'aik wa la taqta'na nahu biqati' warzuqna husnal khatimah tiga kali setiap pagi dan sore bacanya tiga kali pagi sore Allahumma la ta'ukna pakai qaf ya la ta'ukna anil ilmin nafi' bi'aik wa la taqta'na anhu biqati' warzuqna husnal khatimah ya nanti kalian fotokopi ini ya ketiga, halaman ketiga Amalan untuk memperbaiki hati nah, diunjukkan untuk membaca tiga surat daripada Al-Quran yaitu surat yang pendek tidak panjang al quresh Al-Asr, Al-Falak Li'ilah fi Quresh, wal Asri Kul Brabil Falak di pagi hari dan sore hari dibaca tiga surat ini pada pagi hari dan sore hari pada surat-surat ini tidak ada huruf kafnya. Oleh karena itu dikatakan mafihina kaf wa mafihina kaf. Mafihina dalam surat-surat itu tidak ada huruf kafnya. Wa mafihina kaf dan apa yang ada di dalam surat tersebut kaf yakni kafi yakfi. Cukup untuk yang membutuhkan sesuatu atau yang ada hajat. Ya, termasuk faedahnya membersihkan hati, memperbaiki hati. Jadi selain juga untuk mem yang membutuhkan atau menghadirkan hajatnya dia selain itu juga membersihkan hatinya amalan untuk mengabulkan mengabulkan hajat juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Hasan bin Ali ya, Sayyidina Hasan bin Ali dalam mimpinya dalam mimpi beliau mimpinya Sayyidina Hasan jadi Sayyidina Hasan ini pernah suatu waktu Sayyidina Hasan mendapat bagian daripada Baitul Mal kan gitu. Karena Sayyidina Hasan termasuk keluarga Rasul dan keluarga Rasulullah ada bagian daripada Baitul Mal, ada bagian daripada jizyah. Jadi harta yang terkumpul untuk dari orang-orang Islam itu sekian persennya harus diberikan kepada keturunan dan keluarga Rasul. <clears throat> Suatu waktu kiriman itu terlambat datangnya kepada Sina Hasan. Sampai Sina Hasan gelisah. Kok terlambat? Kenapa? Bertanya-tanya, ada apa ini? Akhirnya dia mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Akhirnya Rasul mengatakan, buat apa kamu gelisah? Kamu tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah dan kamu hanya mengharap kepada manusia? Ya usah mengharap kepada manusia. Anak ajarkan doa ini. Insya Allah rizki akan datang kepadamu diajarkan doa ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Allah magzifi kalbi rojaak? Ya Allah, magzifi kalbi rojaak. Limpahkan kepada hatiku rojaak harapan kepadamu. Waktu roja'i aman siwak. Putuskanlah harapan kepada selain ka, selain engkau. Hatta la arjua ahadan hoirak. sehingga aku tidak mengharap seseorang selain engkau. Jadi ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat dibaca, rizki datang. Bahkan yang datang biasanya dari raja khalifah di saat itu, yang terlambat datang juga dengan dua kali lipat malah. Makanya Ken Hasan termasuk orang yang kaya. Ya, jadi kalau kalian takut kaya, jangan baca doa ini ya. Amalan supaya hafalan tidak mudah terlupakan. Nah, selain yang tadi. Tadi ini eh, kalau tadi menguatkan hafalan, tadi ini surat Allahumma ja'al. Ini jadi ada riwayat bukan dari seorang ulama tapi dari riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang mendatangi Nabi Muhammad SAW lantas berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang sering lupa. Maka ajarkanlah aku sesuatu agar aku tidak lupa. Maka beliau bersabda, bacalah doa ini setiap hari. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bilikaik. Ya Allah jadikan jiwaku ini tenang dan beriman dan yakin akan bertemu denganmu dengan berjumpa dengan Allah SWT. Wa tagna bi ataik. Jadikan jiwaku ini tagna cukup merasa cukup bi ataika dengan pemberianmu. Wa tarda bi qadaik dan ri ridha dengan ridhamu dengan keputusanmu. Ini dibaca setiap hari tiga k tiga kali kemudian yang terakhir halaman terakhir untuk menghilangkan ketakutan dari segala gangguan kalian takut dari orang kalian takut dari jin setan atau mau masuk kamar mandi takut mau masuk hutan takut mau masuk kuburan takut baca doa ini insya Allah jadi tenang kalau masih takut ya yang salah mungkin orang yang membaca karena tidak terlalu ya yakin jadi syaratnya semua amalan harus yakin 100% ya kalau masih ya kayaknya masa sih ah, tidak yakin sama seperti menghadirkan mayit kalau tidak yakin yakin waktu siap ya, insya Allah jangan lari tapi ini Habib Idrus bin Umar Habsi menukil dari Syekh Umar bin Abdul Karim atau Al-Attar radhiyallahu taala Baca surat Al-Insyirah sebanyak enam kali. Nah, ini yang dibaca. Jadi baca Alam Nas, baca Alam Nasra enam kali ketika kalian menghadapi ketakutan. Mau takut ketemu musuh, mau takut ketemu orang, takut masuk tempat yang serem, dan seterusnya. Baca itu. Atau takut dari hewan, takut dari binatang yang jahat, baca enam kali. Caranya baca di arah kanan satu kali sampai akhir surat, kemudian meludah di arah tersebut setelah dibacakan surat tersebut, kemudian melanjutkan lagi sampai enam arah setelah dibaca meludah, setelah baca mudah sedikit ya, tidak harus banyak-banyak enggak gitu. Ya ini sampai enam arah, ya kan? Enam arah betul apa enggak? Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Atasnya gimana itu? ya tidak harus meludah keluar luarnya tutup meniup ya maksudnya mungkin maksudnya meni ya kalau tidak harus meludah dan ini amalan banyak diamalkan oleh orang dan hasilnya mujarab dan terbukti amalan jika tidak sengaja memakai pakaian yang terbalik hmm. jika seorang lupa lalai ke susu kadang-kadang kebah dan ingin mengembalikan pada posisi yang sebenarnya, maka hendaknya membaca surat Fatihah dan dihadiahkan kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus. Insya Allah kalau melakukannya mujarab mendapatkan uang dan rizki setelah itu. Tapi kalau kebalik dengan sendirinya lupa-lupa ya, bukan sengaja ah, tapi kuat rame-rame pakai baju kebalik semuanya enggak. Kalau kebetulan, kalau kebetulan lupa tahu-tahu pakai pakaiannya kebalik langsung baca surat Fatihah hadiahkan kepada Abdullah bin Bakar Idrus. Insyaallah setelah itu datang di amalan untuk bermimpi Nabi Muhammad saw. alaihi Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan sebuah hadis dalam kitabnya Al-Hunyah, siapa yang sholat pada malam Jumat dua rakaat, setiap rakaat baca surat Fatihah dan ayat kursi sekali-sekali, kemudian baca surat Al-Ikhlas 15 kali ya. Membaca di akhir sholatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiul Ummi seribu kali. Jadi setelah Fatihah baca surat tadi apa? Ayat kursi satu kali, surat Al-Ikhlas 15 <clears throat> kali, kemudian di akhir sholat baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiul Um seribu kali. Maka dikatakan dalam riwayat tersebut, maka ia akan melihatku dalam mimpinya dan tidak akan menyampai atau tidak akan sampai Jumat yang akan datang kecuali ia akan melihatku. Dan barang siapa yang melihatku, maka ia akan masuk surga. Dan ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Cukup sekian. يا ربنا تعرفنا بأننا اكترفنا وأننا أشرفنا على رضا فتب علينا توبة توصل لكل